BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Loh, loh, loh. Kalau tidak salah, itu tadi Den Mas Jatmiko. Hmm, Den Mas Jatmiko atau bukan ya? Kalau melihat kudanya, aku masih kenal. Kudanya tinggi besar dan warnanya hitam. Hmm, iya ya, coba aku buntuti dia. Siapa tahu Denmas Jatmiko dan aku bisa membujuknya agar mau pulang ke kota Raja Mataram. Iya, mudah-mudahan saja usahaku ini ada hasilnya. Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Ada lagi yang ingin kau katakan? Hmm? Hmm. Ada yang ingin kau sampaikan? Hmm, uh, ada, gitu. Apa itu? Cepat, uh, apa? Uh, eh, itu loh. Hmm. Uh, gadis cantik yang Kisuro tempatkan di ruangan bilik itu. Hmm. <laughs> Setioning sih maksudmu? Uh, ya, betul. Ya, kenapa? Kenapa? Uh, uh, mereka... Asmara di tengah bencana sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna, dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S3 Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sudah hampir dua hari, bekal Manyuro berkuda mencari keberadaan Raden Mas Jatmiko. Tapi usahanya sampai saat ini masih sia-sia. Jatmiko seperti ditelan bumi. Bekal Manyuro hampir saja putus asa. Dia merasa letih. Dia istirahat di bawah pohon sambil merenungkan nasibnya sebagai prajurit rendahan. Waduh, kemana ya perginya Den Mas Jatmiko? kalau sampai tidak ketemu, aku benar-benar tidak berani pulang ke kota Raja Mataram. Aku bisa kehilangan pekerjaanku sebagai prajurit nanti. Kalau aku nekat kembali ke Mataram tanpa bersama-sama Denmas Jatmiko, pasti Gusti Tumenggung marah besar. Dan aku akan menjadi sasaran empuk kalau hanya sekedar dipecat sebagai prajurit, mungkin masih bisa kuterima. terima. Lah tapi, kalau aku langsung dipenjarakan, waduh, bagaimana ini? Bagaimana dengan anak istriku, keluargaku? Eh, aduh, pasti mereka akan susah semuanya. Pasti mereka akan menderita. Dan semua ini gara-gara aku gagal menemukan Denmas Jatmiko. Hmm, kemana ya kira-kira beliau perginya? Kalau ke Jatisari, ke rumah Kilurah tidak mungkin. Jatisari pasti sudah berantakan karena letusan Gunung Merapi. Bahkan konon, warga desanya sudah mengungsi ke tempat yang aman. Tidak, tidak mungkin Denmas Jatmiko di Jatisari. Hmm, adalah itu tadi Den Mas Jatmiko. Hmm, Den Mas Jatmiko atau bukan ya? Kalau melihat kudanya, aku masih kenal. Kudanya tinggi besar dan warnanya hitam. Hmm, ya ya, coba aku buntuti dia. Siapa tahu Den Mas Jatmiko dan aku bisa membujuknya agar mau pulang ke kota Raja Mataram. Iya, mudah-mudahan saja usahaku ini ada hasilnya. Sementara itu, Panut dan anak buahnya duduk di tepi jalan. Kisro Pangga masih marah-marah. Lelaki setengah tua itu kelihatan sangat kesal karena Panut telah gagal mencuri ternak warga desa Jatisari. Dia sangat membenci kegagalan itu karena takut rahasianya terbongkar. Dia takut pada akhirnya masyarakat akan tahu bahwa dia mengumpulkan uang haram untuk menumpuk harta bendanya. Panut tidak berani apa-apa melihat majikannya kelihatan masih kesal. Sudahlah Kisuro, nanti persoalannya akan selesai dengan sendirinya. Eh, kamu tidak usah banyak ngomong, Panut. Hmm? Kamu tidak becus bekerja. Kamu itu penakut. Menjalankan tugas kecil saja tidak berhasil. Hah? Itu karena kamu penakut, pengecut pengecut tidak boleh ngomong. Hah? Iya, Kisuro. Iya, eh, Kisuro. Eh, sudah diam kamu, diam. Eh. Hmm. Rupanya selama ini aku membayar orang-orang yang tidak becus bekerja. Bisanya hanya makan dan minta duit. Hah. Apa mereka tidak tahu bahwa sekarang ini keadaan Kisro Panggah sedang gawat? Mereka sama sekali tidak berpikir jernih seharusnya mereka tahu bahwa Kilurah Jatisari kalau sampai dia melihat gelondongan-gelondongan kayu jati di rumahku, waduh, ini bahaya. Hah, aku terancam hukuman yang berat sebab pemerintah Mataram sudah mencanangkan undang-undang yang keras mengenai pencurian kayu jati. Hmm, pencuri kayu jati yang besar bisa dihukum mati. Eh, Seharusnya nah, mereka bekerja dengan baik. Nah, sekarang tinggal nyolong ternak saja. Desa sepi tidak ada orang. Semuanya pada mengungsi. Masih juga gagal. Masih juga ketahuan. Itu kan namanya tidak becus kerja. Hah? Betul tidak? Dasar bodoh. itu, itu ada yang datang. Hah? Eh, ada apa? Wajahmu pucat sekali. Dan sepertinya kamu ketakutan. Nah, apa ada yang mengancam kamu? Nah, Maaf Ki Suro. Ya apa? Ada apa? Tadi tadi eh, Ki Lurah Jatisari dan beberapa orang warga desanya pergi ke rumah Ki Suro Pangga. Ya. Eh, ah, mereka eh, melihat-lihat gelondongan kayu jati di belakang rumah. Mereka juga melihat-lihat bukit yang sudah gundul itu Ki Suro. Begitu ya? Iya. Dan dan tampaknya Ki Lurah Jatisari kurang senang senang melihat hutan yang mulai gundul. Waduh, waduh. aku sudah menduga sebelumnya. Eh, iya. Eh, apakah dia juga melihat-lihat hutan jati di sebelah timur bukit itu? Hmm, hmm lihat ya? Sepertinya begitu, Kisuno. Tapi dia tidak lama kok. Hmm, dia lalu pergi eh, bersama orang-orangnya eh, barangkali eh, untuk memeriksa hutan jati yang ada di sebelah timur bukit. Nah, terus kamu datang jauh-jauh kemari hanya untuk lapor begitu? Oke, Iya. Kan sudah tahu. Hah? Memang Lurah Jatisari itu kegemarannya mencurigai orang. Iya. iya Enak saja Dulu dia itu apa? Dia itu rampok, tahu nggak? Iya, iya. Dia dicari-cari pemerintah. Iya. Pekerjaannya setiap hari merampas harta benda orang. Iya, betul, Ki. Nah, sekarang ada orang menebang pohon jati saja kok diributkan. Iya, diributkan. Intek, iya. Iya. Mau dilaporkan ke pemerintah Mataram katanya. Iya. Eh, lapor, lapor. Ayo laporkan. Iya, iya. Apa kamu? Diam. Iya, iya, Ki. Jangan dikira Suropangga takut, ya. Eh, Hehe, sini kamu. Iya, iya. Ada lagi yang ingin kau katakan? Hmm? Hmm. Ada yang ingin kau sampaikan? Hmm. Uh, ada gitu. Ya. Apa itu cepat apa? Uh, eh, eh itu loh. Hmm. Eh, gadis cantik yang disuruh tempatkan di ruangan bilik itu. Hmm. Ah, Setioningsi maksudmu? Uh, ya, betul. kenapa? Kenapa? Oh, oh, mereka berdua sepertinya tidak ada di ruangan bilik. Loki. Ya, jangan-jangan mereka kabur. Eh, Ini ada apa lagi? Uh, Laporan kalian selalu menjengkelkan. Uh, iya. Aduh punya orang tidak ada yang bisa kerja. Bisanya membuat kecewa. Hei, eh, apakah benar dia kabur? Sepertinya begitu, Kisuro. Oh, uang saya sudah cari kemana-mana tidak ada. Ah, kurang ajar, kurang ajar. Ayo, kita pulang sekarang. Manut? Iya, iya Kisuro. Kamu, kamu kalian semua. Iya, iya, iya Kisuro. Iya, ayo aku. kita pulang. Iya, iya, ayo, baik, baik, baik. Siap, siap. Bakal Manyuro menambatkan kudanya di bawah pohon. Kemudian dia melangkah menghampiri sebuah warung kecil di pojok halaman warga desa. Dia merasa haus. Sebenarnya dia hanya ingin minum sebentar. Tapi mendadak dia melihat seekor kuda yang juga ditambatkan di bawah pohon. Dia mengenali kuda itu. Kuda yang ditunggangi Denmas Jatmiko. Buru-buru bekal Manyuro menghampiri seorang laki-laki yang duduk di pojokan warung. Memang benar, laki-laki itu adalah Jat Miko. Dia sedang menikmati secangkir minuman gula aren. Aduh, haus sekali rasanya. Sepertinya enak ya, Tin Mas, kalau minum secangkir gula aren. Wah, bisa membuat segar kerongkongan. Hmm. Kamu masih mengikuti aku juga, Bekal Mayuro. Wah, ini tugas saya, Tin Mas saya memang ditugaskan Gusti Tumenggung untuk mengikuti Denmas Jatmiko. <laughs> Ah, kau pikir aku anak kecil yang harus dibuntuti, uh. diamat-amati, dijaga? Ah. Kamu tidak usah repot-repot bekal menyuruh. Pulang saja sekarang ke Mataram dan kerjakan tugasmu yang lain. Uh, tapi lah, tapi saya belum mendapat tugas yang lain, Denmas. Tugas saya ya ini membuntuti Denmas Jatmiko dan mengantarkan pulang ke Katemunggungan. Sebenarnya kamu membuntuti aku mau apa? Uh, mau membujuk aku pulang ke Mataram, begitu? Lah, Denmas berkeliaran di jalanan juga mau apa toh? Kan lebih baik kalau Denmas pulang ke dalam Katemunggungan. Lawang soalnya Gusti itu menggung dan Doro Putri sudah lama menunggu. Apa Denwas Jatmiko tidak kangen orang tua? Aku belum ingin pulang bekal Manyuro. Uh. Kamu tidak bisa membujuk aku pulang. Aku masih ingin berkeliaran di jalanan tak tentu arah dan tak tentu tujuan. Aku masih bertanya-tanya dalam hati, merenung dalam-dalam, apa sebenarnya yang sedang kualami sekarang ini? Mengapa aku harus berkeliaran di jalanan? Apakah aku sudah tidak punya orang tua lagi? Sudah tidak punya keluarga dan tidak punya rumah tinggal? Wah, Denmas jatmi kok ya ada-ada saja loh. Tentu saja Denmas masih punya segala-galanya. Denmas saja yang kurang terima. Ada banyak orang yang berkeliaran di jalanan karena tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Nah kalau Denmas masih punya dalam kata menggungan, punya Gusti Tumenggung dan Doro Putri, juga punya harta benda dan punya masa depan sebagai prajurit Mataram. Ya, kamu bisa saja berpendapat seperti itu, Bekal Manyuro. Loh, tapi ya tapi aku tidak. Ah. pendapatku lain. Sekarang ini hatiku merasa kosong. Aku tidak pernah hadir di dunia ini lagi. Entah mengapa begitu. Tapi begitulah yang kurasakan. Iya, iya, iya. Uh, bekal menyuruh. Eh, iya, iya. Ada Sebaiknya begini saja. Kamu pulang ke Mataram dan laporkan kepada ayahku bahwa Jatmiko dalam keadaan baik-baik saja. Tidak perlu ada rasa khawatir. Eh. Aku biasa-biasa saja. Aku hanya belum ingin pulang, itu saja. Lah, terus Denmas Mas Jatmiko berkeliaran di jalanan seperti ini, tujuannya mau apa? Barangkali Denmas Mas Jatmiko kepingin ke Jatisari ya? Kepingin ketemu itu, <laughs> siapa itu? Putri Kilurah Jatisari itu, aduh, siapa ya namanya ya? <laughs> Oh, oh ya ya, Setioningse. Ben <laughs> Mas Jatmiko ingin bertemu Ningse begitu. Apakah saya antar ke sana? Jangan bergurau bekal Manyuro. Hatiku sedang kalut. Hmm. Aku bisa tersinggung kalau kau ajak bergurau seperti itu. Eh, iya, ya? Iya, iya maaf. Eh, sudahlah, aku sekarang mau pergi. Eh, Denmas, tunggu, tunggu, Denmas, tunggu dulu. Uh, maaf Pak, ini uangnya. Tunggu Denmas, jangan tinggalkan saya. Iya, Denmas, iya, Denmas. Den Mas. resah kalau begini. Dan Jatmiko itu ternyata keras kepala juga ya. Hmm, apa anaknya orang-orang besar begitu ya kelakuannya? Keras kepala, sombong, dan tidak menghargai sama orang kecil. Hmm, nah baiklah. Tapi Bekel Manyuro tidak akan menyerah. Sampai kemanapun Denmas Jatmiko akan kubuntuti, akan aku kejar, dan akan kubawa pulang ke dalam Katemenggungan. Sementara itu, Kisro Panggah sudah tiba di rumahnya. Dia segera melompat turun dan berlari ke arah pintu. Sementara anak buahnya menunggu di halaman, termasuk Panut yang kelihatannya masih mengkert ketakutan. Nengsi, Nengsi, Setio Ningsih. Ah, kemana ini? Setio Ningsih. Setio Ningsih. Buka pintunya, Duk. Ayo buka pintunya. Duk. Setio Ningsih. Buka pintunya, Duk. Aku mau masuk. Hmm, rupanya benar. Mereka kabur. Mereka minggat. Kurang ajar. Mereka berani melecehkan Suropangga. Dasar orang-orang bodoh. Mau dibikin hidup senang, hidup bahagia, malah minjak. Bodoh sekali. Ah, aku benar-benar dilecehkan, diabaikan. Kurang apa Suropangga? Aku ini seorang lurah. Aku kaya raya. Aku mempunyai banyak harta benda. Aku bisa kawini gadis-gadis muda di Pingsewu sesuka hatiku. Ayo, tunjukkan anak siapa yang paling cantik di Pingsewu akan kulamar. Pasti diberikan. Dan anaknya pasti mau menjadi istriku. Lah, ini. Sekioning seh itu. Aduh, sudah kugadang-gadang sejak lama. Sudah tembong sama orang tuanya. Sudah kusiapkan pesta kawin dan nikahnya. Lah kok malah sekarang kabur gitu. Apa gadis itu bukan gadis tolol kalau seperti itu? Hah? Hah? Awas kamu, Ningsih. Kalau sampai orang-orangku bisa mengejarmu dan menangkapmu, kamu tidak akan kulepaskan lagi. Jangan kamu kira Kisro Pangga hanya berhenti sampai di sini. Oh, tidak. Tidak. Aku orang yang tidak mudah menyerah. Eh, Lut! Panut! Panut! Iya, Kisro. Panut, ambilkan kampak. Kampak, Kisro? Iya. Untuk apa? Ya untuk mengkampak dasmu itu biar putus. Eh, eh, iya. Kampak kok untuk apa? Cepat ambilkan. Uh, iya, iya, iya baik-baik. Panut berlari-lari kecil ke samping rumah. Tak lama kemudian dia sudah kembali lagi, membawa sebuah kampak yang ukurannya besar. Benda tajam itu diulurkan ke arah Kisuro Pangga. Ini Kisuro. uh, eh, kampaknya. Sini, sini. Iya, iya. Aku mau lihat ke belakang rumah. Aku mau lihat ada atau tidak pohon jati yang sebesar gajah. Hah? Kisuro Panggah mencengkram gagang kampak, kemudian mulai mengayunkan mata kampak ke arah pohon jati di depannya. Mata kampak yang tajam sedikit demi sedikit mulai melubangi pohon jati. Panut dan anak buah Suropangga hanya berdiri sambil mengawasi majikan yang sedang marah-marah. Iya. Siapa yang berani melawan Suropangga? Ayo sini. Panggil Kilurah Jatisari. Panggil kemari. Akan ku lehernya dengan kampak ini. Iya. Iya. Awas Kiduro. Awas. Pohonnya roboh. Pohonnya roboh. Iya. Iya. dari puncak gunung, kemudian terbang di bawah angin menuju lereng-lereng di bawah. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana seri ke-44 yang didukung oleh para pemain Nanang sebagai Jatmiko, Edi Dosa sebagai Bekal Manyuro, Yoko sebagai Suro Pangga, Guritno sebagai Panu, dibantu oleh Herman dan Asdi Sukastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di rumah Kisuro Panggah? Dan apa akibat Kisuro Panggah ngamuk menebangi pohon-pohon jati di belakang rumahnya? Lalu bagaimana dengan Gunung Merapi yang kembali meletus, memuntahkan lahar panas, dan kembali mengancam siapapun yang berada di dekatnya? Silahkan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.